Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu maqala Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Da' ma yaribuk ila ma la yaribuka Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahih قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب قال حفظت من رسول الله سيدنا حسن meriwayatkan bahwa ayahnya Sina Ali bin Abi Thalib berkata, lah Sina Hasan meriwayatkan bahwa hafidtu min Rasulullah, aku menghafal dari Rasulullah, dari kakeknya. Satu takrif atau satu definisi atau satu rumus hmm, yang sangat penting untuk menjadi orang yang selamat. Pertama, da' yaribuka ila yaribuk. Tinggalkan segala yang meragukan kamu. Hah? Ada yang baca yuribuk. Tinggalkan segala yang meragukan kamu ila ma la yaribuk menuju ke apa yang tidak meragukan kamu. Yang ragu tinggalkan yang syak, ambil yang yakin. Hah? Halal apa enggak ini ya? Tinggalkan. Ambil yang halal beneran. Ada apa bingung? lu Masih ada yang halal. Jangan yang jel, yang penting nggak haram makan aja. Jangan begitu. Ini diizinkan syariat apa enggak ya? Tinggalkan, cari yang lainnya. Ah, ketika kamu tadi itu menutup pintu yang khair, pintu yang halal halal halal halal, nggak dapat kecuali yang ini nanti nih. Berisiko. Karena itu sebenarnya Pintu untuk mendapatkan yang khair itu banyak. Cuma kadang-kadang kita yang menutup itu semuanya. Kapan kamu tinggalkan yang tidak pasti? Untuk mendapatkan yang pasti, kamu akan dapat yang pasti. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalimat dak utruk, tinggalkan itu dapat. Tapi kalau kamu tetap mengejar itu, kamu nggak dapat berarti. Utruk ila Gampangannya begini. Ini nyetrum apa enggak ya? Anak pegang ini anak nyet kesetrum apa enggak ya? Gimana kira-kira sikap sikap kamu? Utruku, enggak. Tinggalkan selesai. Selamat kamu. Coba ya. Lah. Coba ini Kesetrum. Ya kesetrum. Mati ente. Racun apa enggak ya? Anak coba. Kalau anak mati racun berarti. Makrum. Cari makanan yang lain, minuman yang lain, selamat kamu. Nah, begitulah juga. Syubhat itu pun bahaya. Tidak jelas pun itu adalah bahaya. Kalau haram udah jelas, tapi enggak jelas haramnya itu juga bahaya, ada ihtimal haram. Karena itu famanit takashubuhat fagadis tabra alidinihi wa Siapa orang yang meninggalkan yang syubhat yang enggak jelas halalnya, bukan tidak jelas haramnya, yang enggak jelas halalnya, maka itu berarti menguntungkan agamanya selamat wa dan harga dirinya dan kemuliaannya, akhlaknya, wa'irdi, moralnya, menguntungkan sama moralnya. Berarti lawannya yang berani-berani dengan syubhat berarti orang tadi itu merugikan agamanya dan juga merugikan moralnya. Hmm. Ini Prinsip pertama. Yang kedua, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhib riba. Kejujuran itu adalah tuma'ninah, kenyamanan dalam hati. Wal kadhib kebohongan, riba, keraguan dalam hati nggak ada orang semenjak tidak dari hati jujur, tidak jujur, tidak beneran dia itu takut haram. Tetap dia akan terhantui dengan perbuatannya dari itu. Ente dapat duit ini sekarang. Ini duit bener apa enggak? Ente enggak tuh maknina kalau ente enggak bener ini. Kalau kamu tinggalkan karena kamu sedek, karena kamu jujur, tentram hati kamu. Kamu gak punya salah. Tapi kalau kamu ambil, kamu selalu akan dihantui. Dan satu saat pasti akan kamu merasakan madarat daripada itu semuanya. Alhasil, segala yang kamu dapatkan daripada yang syubhat dari itu pasti akan ada takdir dalam hati kamu. Ketika hati kamu sudah tidak ada tumak nina, berarti kamu dalam keraguan setiap saatnya dan itu akan membuatkan kegelisahan sampai ada di akhirat nantinya. Walidalik, jangan main-main urusan yang demikian ini. Hmm? Dan jika itu sudah menjadi satu prinsip bagi kamu, subhanallah. Nanti Allah kasih furqan. Farrik bainal haq wal batil, bainal halal wal haram, bainat ta'ah wal ma'siyah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu furqa eh, eh, eh ada di, Allah kasih furqan nantinya yaj'alahu furqanan yukaffir 'anhu sayyi'ati wa yu'dim lahu ajra marah ini ini contoh daripada furqan ini ya. Ini ini semuanya karena ittiqa al-haram, ittiqa syubhat, ittiqa al-haram. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Syekh Al-Habib Ali. Dia pernah, paling senang dikasih telur. Masuk ke rumah salah satu muridnya. Muridnya ini warok. Dikasih telur tiga. Yang satu diambil, dimakan. Yang dua enggak. Muridnya heran, Habib, tolong. Enggak muridnya tahu guru ini nggak makan kecuali yang halal. Ini anak piara sendiri ayam. Iya sudah, biar biar. Maksa-maksa muridnya, kenapa guru? Makan ke? Ini bukan dari ayam inti kata dia. Ini nggak beres ini. Loh, panggil khadamnya, sini. Gimana ceritanya telur ini? Ya Telur di bawah kata dia. Ya dari bawah mana? Lihat di bawah itu cuma ada satu. Anak ambilkan telur tetangga dulu dua, besok kan ayam kita bertelur anak ganti nanti kata dia. Ya Allah berkenan. Allah akan apa namanya? berikan nanti furqan Akan jelas itu mana yang halal dan yang haram nantinya. Uh, sampai di antara mereka menyatakan, Wallahi ma akaltu aklatan wala syaribtu syarbatan illa idza qala li kulni au isyrabni. Aku tidak pernah makan Kecuali makanan itu berkata, boleh ini makan aku. Tidak minum kecuali minuman itu menyatakan, anak halal, boleh diminum minum aku. Kifi Furqan. Ini, dakma yaribuka ila ya ribu. Kalau kita kan enggak. Yang penting enggak kelihatan haram kul. Enggak ketok, haram temenan enggak ketok, enggak lagi. Kenapa buta hatinya sudah? Sekarang misalnya bupati kasih anak 200 juta, duit sopo. 200 juta, haram sudah nggak kelihatan haram kalau begini nih, nggak bener sudah. Langsung kasih saya sayaro gubernur misalnya, uangnya siapa ini? Haram pun sudah nggak kelihatan haram kalau sudah begini. Kenapa? Karena syubhat tidak itu Ya begini jadinya. Buta sudah. Nah, karena itu hati-hati. Nah, takdir kepada hati lu nanti. Fa inna asidga nina wal kadhiba riba. Eh, wal kadhiba riba. Nah, bagi satu Syekh Abdul Qadir Jilani bagaimana itu? Sampai keluar darah itu. Ya, hartanya rakyat kok dikasihkan. Kasih hadiah sama satu amir. Duit banyak. Wah, maka kalau gitu orang farhan ini. Ya akhir amir. Khair. Tolak sama Syahrul gadri Jilani. Faham? Maksa, maksa, maksa. Kita ingin tahu ya. Dibuka darah dan nanah semuanya. Kali, ini hartanya, ini darahnya rakyat kamu. Dibagi-bagi begitu. Ajib. Hartanya punyanya rakyat. Itu petani harus bayar pajak. Itu tukang beca harus bayar pajak. Itu PKL harus bayar pajak. Kemudian dikasihkan kepada orang untuk dikasih sayaro, untuk dikasih itu. Apa ini? Nah, karena itu eh, hal yang demikian ini harus berhati-hati kita. Kalau tidak, ya ini hasilnya. Nah. Hafidtu min Rasulillah, Sayyidina Hasan, aku menghafal Rasulullah. Ini ini satu satu cara eh, yang saya, luar biasa nih ya. Dikit kalimatnya tapi benar-benar berbobot. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'nina wal kadiba ribah. Tinggalkan segala yang meragukan, ambil yang pasti yang tidak meragukan dan sesungguhnya kejujuran itu adalah ketentraman hati, kebohongan itu adalah kegundahan dalam hati. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Fadhal.